Syekhuna Khalil memberi bekal kepada tiga muridnya yang pertama pisang, yang kedua kitab, yang ketiga cincin. Pisang ini sudah habis-habisan membuat kita pecah. Pisang itu artinya makanan, kekayaan, akses, kapital. Kemudian kitab ini juga membuat kita salah paham satu sama lain dan menghasilkan pedang-pedang dan kebencian di antara umat Islam sendiri. Nanti akan datang saatnya peran yang ketiga. Ketika kita sudah tidak bisa mempertahankan nasionalisme lagi oleh rekayasa-rekayasa yang luar biasa yang menghancurkan Irak, yang menghancurkan Libya, yang sekarang sedang akan menghancurkan Syria, juga Mesir dan lain-lain itu nanti akan melebar untuk penghancuran Indonesia. Kalau itu nanti sudah datang, maka cincin Nusantara harus kita tegakkan bersama-sama untuk merecover untuk mengembalikan nasionalisme Nusantara kita bersama dan jangan khawatir semua yang Anda sekarang alami kecemasan-kecemasan itu jangan dianggap masalah besar karena Allah sudah memiliki blueprintnya Allah sudah memiliki time schedule-nya Allah sudah memiliki grand design-nya sendiri dan Allah melarang kita untuk ikut menentukan waktunya Allah yang akan menentukan waktunya dan kita mengalir wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dan hanya itu yang kita lakukan nanti Allah yang akan menentukan waktu dan time schedule-nya sendiri amin ya rabbal alamin mudah-mudahan bulan depan bisa kita buka sejarah-sejarah dari yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bagi setiap anak yang pernah mengalami saat-saat di mana dia tidak kerasan menjadi anak bapaknya, hendaklah mengingat bahwa sangat banyak juga bapak-bapak yang mengalami saat-saat tidak kerasa menjadi bapak seorang anak kan gitu kan iya. supaya ada kebenaran yang bunga tadi ya gitu yes nyeneng kita nanti anak kayak ngono gitu oke teman-teman sekalian uh, gini aja ini ngerusak pikiran terus kita berang situ ya nek kowe nang wong Islam ngomong assalamualaikum terus nek nang wong lio orang itu assalamualaikum berarti gari kok walik ta assalamu jadi misalnya keselamatan wali aneh apa azab atau laknat gitu ya iya, jadi nek gue ketemu Mira al laknatu alaikum Ini ya <laughs> al azab alaikum gitu Pie, pie, karmu jadi apakah anda jadi orang Islam itu terus kudu nyurakake wong sing dudu Islam ngono apa piye Karena dulu ribet loh Assalamualaikum itu Ribut dulu Sama dengan Natal tahun ini Ribut juga Dan kita makin mundur Makin mundur Makin ya makin tidak pakai logika Bahkan saya bilang sudah Sampai ke tingkat syahadat tadi Apalagi sekarang orang Islam Dengar Yesus benci Yesus Kita kok benci Yesus Kita kok Aku nabi Isa, aku nabimu. pun tahu dewa gue. Nek ning wayang kuwi Puntadewa. Berdarah putih dia. Kok kuwi benci Yesus sih karep piye? Kuwi kan carane nyebut teman-teman Nasrani Yesus, kuwi mung carane nyebut. Ya kaya Muhammad ki nek nek mentura jenenge ya Muhammad. Nang di Muhammad iku rek ngono kan. Kalau di Rusia Magomed. Magomed ada seorang pemain, ada petarung MMA namanya Magomed Rosililah. Lo jenenge kuwi Magomed iki delon ranking dia ada dia di kelas berat ringan ya, light uh, light heavyweight ya. Jadi juaranya John Jones terus nanti peringkat pertamanya itu sekarang eh siapa ya Mike Mike eh, Johnny siapa gitu bawahnya terus peringkat kedua eh, Leo Tomasida peringkat dan seterusnya lah ya ada yang namanya Magomed Rasulullah lah sing bener Muhammad eh, Mahmed nek nek wong Norwegia ya Mehmet ana di Mentura Mehmet Mehmeti ku jenenge nek petik ngene iki ya sing bener sing di Artinya kita tuh mbok jangan terlalu kerasan untuk sempit gitu loh mbok. Ya yes, ya, kaya anu lah kalau teori naknya sederhana kok. Jago keluruk gitu loh, sing bener sing diki ya. Sing bener ya PDE. kok PDE dewa orang ngerti bener. Ah, ngeluh lah ini, kowe gue Kowe jadi ini, wah ini Sri Sultan menghayati jadi tukang becak misalnya. Untuk kampanye mantan pangat Wiranto menghayati kehidupan tukang becak njur pakaian lelek diring-iring njur becak ya kan? tidak akan bisa dia menghayati tukang becak oh dia piye-piye duduk tukang becak dia ora gelisah untuk duit pora kan gitu ya menggenjot pengalaman genjot kudok harus nyekel setangin neng orang iso dadi tukang becak jadi saya kira hidup itu begitu indahnya begitu luasnya sehingga kita itu harus terhibur oleh kehidupan yang begitu luas, bukan malah bertengkar satu sama lain gitu ya teman-teman sekalian ya. Termasuk Hindu, Buddha segala macam diapresiat aja lah. Itu kan proses evolusi pengetahuan manusia mengenai spiritualitas. Semuanya itu proses dan kita apresiat. Sama dengan ono sing tingkate lumia birokai kameranya apik banget apa iPhone 6 Plus itu kameranya apik banget dengan iOS 82 saya 812 wah terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih mencanggihkan ini ya podo wae kuwi karo kamera elek ya podo kuwi ya kembangnya ya kuwi mah gitu loh arep leto arep loteng apa selalu noe noe podo wae ya ming bocah ya kuwi tidak penting sebutannya apa kan begitu gitu ya teman sekalian ya oke okay. uh, eh, waktu kita tidak tidak memungkinkan untuk lebih mendalam lagi tapi pokoknya intinya saya minta maaf kepada semua yang mendengar sekarang maupun kepada yang mendengar melalui ADTV dan melalui yang lain-lain ini pengajian kita forum kita ini benar-benar mencari yang benar, yang baik, yang mulia dan masing-masing mencari dan tidak ada klaim satu sama lain karena sertifikasi benar, baik dan mulia itu betul-betul 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu. Jadi kuncinya satu kok, Anda mendekat ke Allah apa tidak. Seluruh pembicaraan kita ini kalau membuat kita mendekat ke Allah itu baik, itu aja. Kalau itu membuat kita menjauh dari Allah berarti jelek. Ngajio nih nek marake wong ngados kok Gusti Allah dadi kuwi ya dadi dadi efektivitasnya dadi dadi tidak tidak baik kan gitu kan.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 Kan gunanya sekolah kan ben, ben iso bolos. Ya jangan kayak ya kerasan. oh, gue istimewa banget kok ya. Jangan ya kerasan. Lek kedip-kedip saking ora kuate menahan kenikmatan gue Ora kok dia menyesal ngono, jur ya muda ya Dia nikmat. Tapi hidup tuh kan tidak semantik, tidak kognitif, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang yang kita ungkapkan tuh tidak tidak bermakna persis seperti kalimat yang kita ucapkan gitu ya dalam puisi kan begitu aku ini binatang jalang orang juragu aku kewan orang itu ada pernah lukisan puisinya Khairil itu tentang wanita dilukis persis seperti kata-katanya dia like banget ya misalnya pupunya seperti paha belalang juru gitu, gambar walang wajahnya seperti pinang juru gitu, gambar jambe jadi welek banget ya wong wedoke. Lah itu kalau orang tidak ngerti simbolisme, tidak mengerti kemesraan. Jadi nomor satu di sini kemesraan, kita bercinta ini. Dan Allah sangat hadir, aja ngalani kene tekake Gusti Allah rene. Gusti Allah iki mau manggil tenang karo kowe. Kurang ajar rumangsen aku ora teko apa piye. Ki apa ana nggon sing ra aku ngono dhek. E. Apa ada tempat di mana aku tidak ada di situ? Oh, ngono Gusti Allah mau meh nesu mau sabar sabar sabar ngono aku jan rada edan niku rada edan rada edan lagi kalimat ini ya nyenengke ya mustasi oke teman sekalian Sekali lagi tepuk tangan untuk kemesraan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan Anda siapa saja. Saya tidak peduli kerjaan Anda bawah, tengah, atas, tidak ada masalah. Anda dari manapun asalnya, apapun agama Anda, saya tidak ada masalah. Saya tahunya adalah output kita menggembirakan orang lain secara baik dan akhlakul karimah yang bermanfaat. Ini ya, kira. Sekarang kita masuk ke puncak salah satu puncak acara sebelum this is the main event of the evening now we will have three poet two from Bali and one from the sky <laughs> from the sky ya Mustafa eh. على المصطفى أحمد شريف المقام ning rasa dieling-eling raine iki ndak ndak ora penak selawatane as ning kaya ngono <laughs> Ya Allah indahnya ya Allah yang tidak indah pun indah ya Allah itulah ciptaanmu betul enggak ya cip tadi gue rasa rasa nusu karo Mas Tanto ya rasa itu gede-gede kuwi apik. Apik tenan perlu diperbanyak volumenya. Ora masalah. Justru kamu unik karena itu liane kan kedipe jarang, kemampuannya rendah dibanding kamu sebelum melapik. Sip. Pokoknya ngono lho, nek nek gampang nek kowe iki angel ora meneng, berarti sing apik iki angel ora iso meneng kuwi. Nek kowe ngene iki kuat limang menit ora kedip sing apik limang menit ora kedip kuwi ngono wae kok repot-repot wong ora dosa kok kedip ora dosa bayangkeun kedip dosa wah dosane akeh banget ngono malaikat wah akhirnya malaikat asisten asisten asisten nyatet nyatet nyatet tapi lah masalah, kedip-kedip lah masalah. Repot, kedip ora orang orang ana orang orang dalil, dalile ada apa? Tidak ada. Bagus atau malahan. Oke, silakan diper, diper ditingkatkan kedipannya. <laughs> Ya. Jadi saya kira kita perlu mempelajari terus di rumah masing-masing, di pergaulan dan komunitas masing-masing bahwa rahmatan lil alamin itu adalah satu sikap dasar, satu mindset bahwa orang Islam itu mengharapkan, mengupayakan, mendoakan agar semua di alam semesta ini mendapatkan ridho Allah, perkenan Allah, rizki Allah, rahmat Allah. Kan begitu? Jadi kalau saya tidak mengharapkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, berarti saya bukan muslim. Kira-kira begitu kan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya mengutuk Anda, itu terus saya bilang Anda masuk neraka dan saya gembira dengan pengetahuan bahwa saya Anda masuk neraka, berarti saya bukan penggiat rahmatan lil alamin kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi saya nggak nggak menuduh juga karena saya tidak ada ragu-ragu sedikit sama Islam, gila apa? Cuman saya tidak yakin sama apakah saya ini sudah memenuhi Islam itu loh. Jadi bukan Islam yang saya ragukan, sayanya. Gue bisa yakin tenang kok. Ya. Kalau kita sholat yakin diterima Allah itu optimis tidak ada masalah bagus. Tapi kan kita ini ngalamin macam-macam sehari 24 jam ngene ngene pikiran ngene hati ngene kan jadi kita ini belum utuh. Sehingga mungkin kita ini belum Islam benar. Menurut Allah sopong ngerti Allah berkenan wis lulus alhamdulillah ning ning kene ora semestake. Itu loh teman saya, teman-teman sekalian, bukan saya meh Islam itu berarti bukan kita tidak yakin sama Islam. Islamnya tidak ada masalah. Tauhidnya tidak ada masalah. Allah Rasulullah tidak ada masalah. Yesus, Isa, Musa, Moses, David, Daud tidak ada masalah. Solomon, Sleman, Salaman, Salam, tidak ada masalah. Yang ada masalah itu, yang mungkin ada masalah itu sayanya ini loh, sampaiannya itu loh. Mungkin belum istiqomah bener naik turun imannya, ya memang begitu. Makanya kita sebut meh Islam. Makanya sekarang saya tidak ngurusi apakah anda sudah muslim atau belum. Anda juga tolong tidak usah peduli saya sudah muslim atau belum. Yang penting kita saling belajar sing bener kui opo. Kan begitu? Nek kue ini sopone saya siapanya saya tidak usah kita persoalkan dulu. Makanya saya kesini teman-teman sekalian, saya tanya, apakah anda umat saya? Bukan. Apakah anda santri saya? Apakah saya pernah mengakui atau meminta anda menjadi santri saya? Apakah anda pengikut saya? Orang apa itu? Aku lah mengkoncamu tuh. Kan begitu. Saya apa tuh aku ini? Aku orang orang ngongkong kue dati anak buahku terus nganut aku. Justru kualik nek kue reneki untuk nganut aku kualik kue Ngaku iki gelem reneki ben kue nganut Kanjeng Nabi kan ngono. Aku nek kue manute aku Kanjeng Nabi kok liwat nangirapku terus nyindir. pengikuti oke okay ya. Ngono aja ya, lah, aku. Kan gitu. Kan saya kesini ini untuk supaya Anda itu ngikut Rasulullah, bukan supaya Anda ngikut saya. Sebab saya juga pengikut Rasulullah. Gitu loh. Nah saya belum paham, saya belum tahu ilmunya Pak Muzamil yang tahu Rasulullah itu Syiah apa Sunni saya belum tahu. Sudah sih sebenarnya saya tegaskan sudah tapi itu pribadi gitu loh. Apakah Rasulullah itu anggota MTA saya tidak tahu. Apakah Rasulullah itu cocoknya sama Mu'tazilah apa Khawarij apa segala macam saya nggak tahu. Jadi saya jangan ditanya soal Sunni Syiah aslinya. Saya tahunya itu ngikut Rasulullah dengan seluruh keindahan dan rahmat yang dipantulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak membuat siapa-siapa marah ya. Jangan ada yang marah kalau bisa ya. Sebab saya tidak mau bermusuhan loh sama siapa saja loh. Saya tidak punya kemampuan bermusuhan. Sebab bermusuhan itu urusannya tidak mulut, urusannya tidak tembak tidak tidak peluru urusannya itu mati atau hidup ini arep musuhan nek musuhan iki aja cangkem-cangkem aja Facebook-Facebook Twitter-Twitter kuwi ora musuhan jadi kuwi rasan-rasanan cacat-cacatan nek musuhan iki ya mati apa urip sing mati kowe apa aku kuwi musuhan ngono lho rek mulane aku mau musuhan lho nganti saiki mau sama sekali ojo dipaksa loh aku sebab kalau dipaksa menjadi berhak kita dan saya tidak mau memiliki hak untuk membunuh orang, saya tidak mau. Jadi jangan saya diberi hak untuk membunuh orang. Oh, kira-kira wah gini tak terus ke isi sih. Mongko sumu, ya Ya Oke, teman sekalian, Bismillah satu selawat untuk terakhir ya. Nanti setelah itu dipimpin doa oleh Rasul, eh, ulu Rasulullah ya Allah. Mungkin benar loh. Mungkin Rasulullah meminjam meminjam lidahnya Pak Muzamil bisa toh? Apa apa Rasulullah tidak hadir di sini? Ya hadirlah. Bentuk hadirnya bagaimana? Menurut Einstein bagaimana? Menurut Muzamil bagaimana? Menurut Muhtasib bagaimana? Berbeda-beda, tapi semua benar bahwa Rasulullah hadir. Masa Rasulullah hadir? Ya Mas Bapit. Maka Dondomono Cilumatono. Terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil bahkan kita itu nyuwek-nyuwek sewek ya aja diwek-wek dewe saya iki iya, iya. tidak usah saya perpanjang tapi seperti itulah nah jadi teman-teman sekalian eh, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri anda lihat nanti ada reshuffle kabinet Jik durung apa saya itu sudah diganti meneng. Keraton Jogja juga sedang kacau balau boleh tak ceritain dikit ya daripada Anda supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya. Silali gak usah mulai ya. Ini tak ceritain soal Jogja gak gak ngerasani keraton Jogja tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah. Ini jadi sultan yang terakhir ini Hamengkubuwono 10 itu kan dia anak lanang. Ini ya? maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso tidak dia dadi rojo. Ceritanya ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Bonegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu akhirnya yang meneruskan ini bukan turunan raja langsung. Tapi ini gak usah didawak-dawak no. Sehingga terjadi seperti sekarang Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan aku iki duduk sul, aku duduk rojo Jowo, aku iki mek didawi dikongkon dadi Sultan Ngayu Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan tahta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Tahta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham dan karena Sultan Sembilan sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan Sembilan. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. ini mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdo Tomo. Sabto Tomo itu kira-kira dua bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabto Tomo untuk menegaskan bahwa kue rasa melu-melu sing kuoso aku apa wae sing tak jawoke kudu kudu kedaden gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabto rojo. Sabto rojo itu ada lima isinya membatalkan perjanjian awal Montaram antara Sunan eh, Ki Gede Pemanan dengan Ki Ageng Giring. Kan tidak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas, Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain nggak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis wis koyok unik Satu. Pokoknya dari masalah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan Assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumah sani Sultan Sepuluh ini, rumah sani nek khalifah itu lanang. Nek khalifah e bilang ini anak wedek iso tadi, rojo Padahal gak iku nek uru e, ya, uru aku nek aku gelomelok jahat tak tak idalah nih. Mengaku ratu sepuh. Ya. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi ku Sayyidin Panatagomo iku diilangi. Nek Khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada lagi tidak ada perempuan. Jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagomo. Kalau saya waktu gomo tidak dihilangin, nanti kalau Pembayun jadi Raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Gomo. Jadi kayak karo bahasa Arab projo ini. Siapa meneng karo. Ya, nek karo agak mlebu rokok. ya. Padahal nek sayyidaten gak oleh panata gomong. Gak iso wong wedok jadi imam iki Gusti Allah sing nuntokno wis ngono tae gitu terus muring-muring adik-adik ini bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua anak ising wedok iki GKR Pembayun jika gelar GKR Bumi nah selama ada kerajaan Jawa Mangkubumi ku gawang lanang Gak ono kok. Pangeran mangku bumi ada wedok. Yo kait wingi kudu ono ya. tadi kita coba lo Nah sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yuda Kusumo dan e, Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini rakyat Jogja harus bergerak, harus ke mereka gitu ceritanya. Nah teman-teman sekalian Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua Tidak usah ikut menikmati kesalahan Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya Gitu loh Saya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan Tapi Nek Gusti Allah Nek Gusti Allah ndawi Tak dandanane nengku Tak kandana nengkaru Tak aneh Gitu loh Ngaku paling tua Nek kona ikure Umur gue saya kira-kira 633 tahun. Cuman awakmu kenal aku sing saiki sing aku wingi winginane kon gak kenal. Nah, iki rumusnya ono di Quran gitu ya. Jadi gitu kira-kira Bapak. Sampai ndak usah menikmati, ndak usah pokoknya gak paham menengai Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah dingin ini saiki ilmu dasari Ono wong bodoh jenis papat. Siji satu empat macam orang bodoh. Satu orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh. Gitu ya. Jelas ya? Nomor dua, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor tiga, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor empat, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh. Tapi guayanya kayak gak bodoh, gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rojulun yadri wa yadri annahu yadri, summa rojulun yadri walakinnahu la yadri anahu yadri. Nomor tiga, rojulun layadri walakinahu yadri anahu layadri wa, wa robian rojulun layadri walayadri anahu layadri wa huwa jahil murokab ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu, nomor dua orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor tiga, orang yang tidak mengerti, tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor tiga ini. Yang nomor empat adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Ya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah yang sekarang ini ragu yoga ya ro, gak ragu yoga ya ro. Nah, ini ya Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udang membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi apa ya dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya 65 65 itu teman-teman dari Komnas HAM dari bermacam-macam termasuk Gus Dur Mas Dawa Meraharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya yang aktivis-aktivis liberal sama yang yang disebut radikal-radikal kan gitu datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Mas eh, Pak Romo Muji juga dicabut, saya ndak. Nggak usah dicabut. Saya kalau mau nyuruh ini tidak mau. Ketanggungan. Nek anjane dijabut NKRI dijabut menang. Itu demi Allah saya ya, ya NKRI dicabut. Sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut? Cacing-cacing kecil seperti ini. Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi ada pidato kenegaraan sedikit saya bilang gitu. <laughs> Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum tapi jadi maiyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Wong dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. <laughs> Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari JLBI segala mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi, Biro wani, Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti piagam Madinah lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari konsit, apa, dari parlemen lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah Pak Mahfud aja lah bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya, baru ini dicabut, terus dikasih yang baru, ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit, di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada lima macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umaro. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Loh, kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manit tako. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal dicapai secara spiritual oleh setiap orang sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji tidak ada ketua mahkamah konstitusi, konstitusi mabrur tidak ada presiden mabrur tidak ada pedagang mabrur tidak ada kiai mabrur tidak ada yang ada haji mabrur karena dia spesial terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan berarti Anda punya ihsan. Kan begitu? Anda tidak harus membayar apa-apa tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah yang kelima soleh, soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudorotnya. Semakin besar mudorotnya semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudorotnya semakin tinggi kesolehannya. Semakin kalau masih ada orang yang merasa terancam berarti belum soleh. Nah pasal ini aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih itu. <laughs> Jadi teman-teman YLBI, Komnas HAM, segala macam juga terima kasih. Terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. <laughs> itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah, Dadang. Tidak mudah. Sidang seperti itu ngomong harus formal hanya 15 menit. Tapi harus merangkum seluruh masalah tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya matur nuwun. Gitu loh. Sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI. Tapi enggak loh tadi. Setahu saya yang saya alami tidak mereka saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan makiyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata semuanya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, hei dajal, dajal, dajal. Lucu onak sih ngono ini. Halal darahnya, halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti tau kalau ada gitu-gitu. Aku takon di hari ini dajal. Ulil aku, Ulil cak, temen ke aku. Ayo aku ngono, ayo aku dajal, dajal. Ayo sapa sih ngomong aku dajal. Anjir yo, ayo lapor kaya teru aku dajal. Ngono aku tiga dajal. kaya teru kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis dajal. siungan aku Itu Iku dawa. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya jadi, bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya, yang begitu. Motor saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, di mana-mana orang cantik itu tidak pernah saya cantik loh. Ndak ono. Iku jenenge kemayu. Orang ganteng bagus, aku bagus loh. orang ono aku gemagus. Gitu. Ada orang eh sorry ya jangan marah ya, aku iki wong soleh loh. Ono ngomong ngono. Ya ono ngomong dugangen aku. Jadi saya disuruh menyebut diriku salah begitu. Tidak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minat balimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minat solihin. Gak ya ono. Sobirin ono. Inna allaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. Apa oh kita belum sumur. Wah kita lari dekat di Toto Prajan. Iling tau gue, Neto Prajan. Wah kita lari ke sana. Wah kita ambil sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'asobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati? Merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya, biar Sorry aku soleh. gemetak kayak nggak bisa dong. Gitu loh. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu maksud yang tadi ya. Oke. Sekarang kita cicil nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi mas ya itu Allah luar biasa loh mas soal memaafkan tadi lihat. rumusnya itu bukan Allah memaafkan kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan bukan Terbalik. Kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah di, maka aku memaafkan kata Allah. Loh, aneh loh itu mas. Kudune lah, nah aku Gusti Allah, sekarang aku tak sepuluh tak sepuluh sepuro. Kalau ruwet kan, ngono nah aku Gusti Allah. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lelah enak atau dia nganut kita. Lu Allah kayak gitu kok kamu nggak mau itu lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia itu. Top. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu dia ragu-ragu kan ah, dia agak anu ya sama saya. Ntar si mendul lah si mendul. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya tak kasih banyak gitu mas dia mas. Itu sudah saya tanya, sudah saya interview. Dia. Nah, mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, menurut ini, menurut ini, nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya Orang sekarang ilallah, ilallah, ilallah, ilallah di mana tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya ustadz ini, kiai ini kan begitu. Mendeng dadang. Dia ngomong la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha supaya dia tahu semua yang bukan Allah. Sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Yang begitu. <laughs> Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gustur. banyak Mbahnya Gustur itu Hadratus Syekh Hasim Asari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh. Ditambah beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gustur ini, kan gitu. Nah Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh. Kan gitu. Nah ini sekedar untuk untuk apa namanya untuk referensi. Saya mengerti apa yang anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi suka apa lah mas, suka masalah lah. Sudah ambil sana dunia, ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Kan begitu. Ngunuh caranya mas. Itu caranya menghibur walaupun ya, balik gelar ini. Ya. Aku gitu kok ruwet. Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. Wong di kafir no kok ruwet. Ya apa sampean iki kae terus iki ya apa nek kula kafir kula wis kepiyen. Lah lah. Wong kula niku nek turu mawon Wiritanku iku kader liberal, kader liberal. Liberal Teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang ke sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, betul nggak? Kita akan pahami mereka, kita akan apresiasi mereka. Kita tidak tanya, hey, eh, kamu sudah sholat belum enggak? Kita paling tanya, sudah minum belum? Betul nggak? Itu nanyanya. Saya kalau sudah dulu dalaman saya muda hidup depan karo panitia model Cina di Jawa Timur panitia ini. Cak wis mangan, cak. Begitu datang turun bis wis mangan. Ayo ndelok rawon tak pecel. Itu Jawa Timur. Tapi tenang Bogor, Bandung siji. Sudah sholat, cak. Jadi aku mulai sing metu kene duduk barang api. Jancuk durung wis. Padahal sembayang barang. tak, iya, gitu. Nah aku takkan terus mangancak dalam keadaan kita lapar haus ditanya makan maka kita harus bersyukur pada Allah terus si aku tak sembahyang si gitu tuh. Tapi nak teko dok tidak bisa sembahyang. Jancuk ya, gak ngekei be Nagi sembahyang. Kon apa apane Gusti Allah aneh saya apa. Ngono lho ya. Bok percaya sama orang lain, bok percaya bahwa Anda itu akan sholat, itu kan Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa, itu urusan Anda sama Allah, maksudnya tidak Anda jalankan, bok kita saling percaya, tidak usah kita ikut nagih gitu loh. Betul enggak? Tidak usah ikut nagih, saya percaya sama Anda. Kalau dasarnya menyebarkan Islam dari ketidakpercayaan kepada orang lain, bukan Islam yang kita sebarkan. Kan gitu. Dan Islam itu bukan lembaga. Tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani. Lembaganya NU, NO, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Islamnya tidak ada kok. Organisasi Islam, tidak ada, tidak ada. Eh? Oh, pada politiknya? Mungkin nunggu lembaga, Pak Gus. Oke. Gitu ya kira-kira sekalian ya. Meskipun kita jemaahnya tidak apa-apa kok. Teman-teman itu punya kecenderungan begitu kita pahami kok. Tapi boleh dong kita omong-omongan. Yuk kita berdialog dong dan sama-sama cari kebenaran, bukan cari pembenaran atas dirimu sendiri toh. Kamu jangan ajak saya berdebat. Saya tidak akan mau karena saya kasihan. Saya tadi bilang sama Romo Muji, ini semua orang ribut orang memuji. Islam Kristen gini-gini. Saya sekarang saya ini mahkamah konstitusi loh, nyasi loh ya. Romo, sampean ini jadi orang Katolik itu kan karena menurut sampean Islam salah tuh. Iya tak? Ngaku mau, ngaku. Mesem deh. ya. <laughs> Bagi sampean Islam salah tuh dan bukan agama tuh yang agama dia Katolik. Ngaku aja, tidak apa-apa. Kita biasakan dialog seperti ini. <laughs> ya gitu ya, deh. Ya memang gitu. Bagi saya juga gitu. Kristen bukan agama. Itu bagi saya. Cuman ini tidak pernah saya omongkan. Saya terpaksa ngomong ini karena ada konflik yang tidak mutu ini. Terpaksa aku ngomong. 99% pendapat saya tidak saya omongkan. Itulah kunci kesabaran hidup. Itulah kunci untuk menjaga perdamaian hidup. Masa seorang arek elek aku kepengin ngomong eh, kon kok rotok, pedot kon. <laughs> Kenapa itu tidak kita tahan? Semakin Anda bersabar, semakin Anda menciptakan kemaslahatan kan begitu. Gimana sih? Masa semua pendapat kita omongkan? Apalagi mengklaim orang lain. Salah dan mengklaim diri sendiri. Benar, kan begitu. Itu saya punya pendapat sangat banyak mengenai SBY dan saya tidak pernah ngomong. Sebelum saya yakini bahwa kalau saya ngomong akan berakibat soleh itu. Kalau kira-kira saya ngomong nanti efeknya bukan kesolehan untuk apa saya ngomong. Mending saya simpen atau saya kembalikan kepada Allah. Begitu juga mengenai Kristen, saya nggak ngomong dong itu istrimu kok. Islam istriku, Kristen istrimu. Itu auratmu, ini auratku, nggak usah dibandingkan. Apa mana dijol-jol no, ngawur Gitu loh di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta itu begitu. Udah pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa? lo? agama itu istri. Gitu loh. Artinya, tidak usah kita perbandingan antar yang mana yang lebih cantik. Bahwa istriku ini lebih anu loh, daripada istrimu loh. Ya, tidak usah ngono lah. Gitu loh. Dan kita juga tidak mempersoalkan kamu nikah apa tidak, tidak usah. Terus bapak-bapak deh, gak nikah Kalaupun kita akan perbaiki, ada jalannya. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajatilum bilati yasan. Jangan Cak Nur kholis masjid ngeletak lumpuh terus kita datangi Cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampai yang sekarang insaf bertobat insya Allah sembuh. Ya apa nak wong loro tiga ini? Itu terjadi benar. Cak Nur lumpuh ini nih. Ini karena laknat Allah ini. Karena Cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Lho ana wong loro lho. Aku iki kucing loro gak tega adane. Ana wong loro digenek ngono. Ini lho teman-teman ini membela Islam, mengembangkan Islam tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Piye ta iki aku ora paham. Mosok ada orang, eh dajal, kamu dajal, dajal." Lho kan? piye ta? Aku yang ngerti aku calon nih aku menang lah. Tadi saya ngomong sepak bola itu kan ngomong hukum. Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offset, bukan aturan corner ball, handball, enggak. Yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol. Nah setelah ada gejala loh, ini pemain situ kok dodok dengar pegawai lawan. Gitu? Ya toh, ndodok iki gawang lawan dengan ini ngene ngenteni batu ngono. Lah kok enak iki dodok ndek kene akhirnya dikai garis. Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendahului bola kan begitu. Maka diciptakan hukum offset. Nah, kesadaran sepak bola nomor satu bukan offset. Nomor satu adalah pandai bermain sepak bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram. Nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan kok. Lu betung puluh lu. Akhirnya ya ibu di pulang dek. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210. Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan bermacam-macam lah dan dan piye ya. Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar, Anda cuma salahnya sabar, jalan tidak jelas, 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda, Anda bilang tadi, nanti pulang juga tiga 4 hari kembali rutin, tapi saya tanya, ada perubahan nggak pada Anda? Ada perubahan nggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja, ada perubahan nggak? Mohon maaf, nggak, maksudnya anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu. Ada. Anda lebih lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul nggak? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuma Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti, saya bilang sama Mas. Puji, iki wis dadi arah-arah iki, cuman mereka belum tahu, biarin aja gak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu loh, ternyata aku bisa ngatasi. Loh dulu saya cuman diajak nimbo, seribu timbo, jalan 10 kilo tiap hari. Gak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuman kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa kan gitu jadi kalau ngomong kesabaran banyak sekali dengan teknologi ada kesabaran dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya juga, juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus biar Anda nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa kok. Emang bisa kum bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Nggak bisa. Harus kerja sama sama jin, sama nyeroro gitu, macam-macam. Ya karo Mbah iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Terus tenang ae. Malaikat kabeh semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia sendiri. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu, itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan. Kan itu kan? Jadi atas jari.